Maka ketika ada seseorang yang bercerita tentang sesuatu yang merupakan kerahasiaannya hanya kepadamu, artinya kamu dicintai olehnya dan kamu dipercaya. Syuh, saya itu masih sulit untuk begini-begini. Saya punya kekurangan ini, kekurangan itu. Masya Allah. Berarti engkau dipercaya. Maka kalau sampai engkau bongkar rahasia itu, berarti engkau pengkhianat. Mengkhianati kepercayaan saudaramu. <coughs> Ikhwani fidina azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Imam Tirmidzi wa Imam Ahmad rahimahumullahu ajma'in dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda idza haddatha الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة Kalau ada seseorang yang menyampaikan berita kepadamu dengan satu berita, kemudian dia menengok ke kanan atau ke kiri, maka itu adalah amanah. Menengok saja ke kiri dan ke kanan artinya dia khawatir ada yang mendengar orang lain itu sudah cukup sebagai amanah agar engkau jaga misalnya sahabatmu berkata ya taat, terus dia tengok kanan tengok kiri begini saya mau curhat kepadamu saya begini istri saya begitu dan sebagainya Fahiya amanah. Maka ini adalah amanah yang tidak boleh kau bongkar pada orang lain. Apalagi kalau bukan cuma menengok ke kanan ke kiri. Tetapi ngomong, tolong jangan sampaikan pada siapapun. Apalagi sampai pesan-pesan. Ya kalau engkau bisa menjaga amanah, aku akan sampaikan akan curhat kepadamu. Kalau enggak, tidak. Itu lebih-lebih lagi. Cukup dengan tengok kanan, tengok kiri. Ya, akhir ini begini-begini kejadian. Fahiyah amanah. Maka itu amanah yang harus dijaga. Kalau sampai engkau membongkar kerahasiaannya, membongkar aib-aibnya, membongkar sesuatu yang dia curhat kepadamu karena percaya kepadamu, maka keterlaluan. Mahadihis sohbah. Persahabatan apa ini? Itu sama sekali bukan persahabatan. Itu pengkhianatan. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa Allah. Hada adabun nabawiyun azim. Menjaga kerahasiaan saudaranya adalah adab Rasulullah SAW yang diajarkan dalam sunnah yang sangat agung. Haitsu addan nabiyul nabiyyu ar-rajul 'inda kalamihi yaminan wa shimalan qa'iman maqam ida'is sir wa hifdhih. Di mana Rasulullah SAW menjadikan menengoknya dia ke kanan dan ke kiri itu seakan-akan berkata jagalah amanah ini. Seakan-akan berkata, jangan kau sampaikan pada siapapun. Jaga amanah ini. Berkata Ibn Ruslan, rahimahullah, لأن التفاته إعلام liman yuhaddithu annahu yakhaf an yasma' hadithahu ahad. Sesungguhnya kata beliau menengoknya orang tadi ke kanan dan ke kiri menunjukkan kalau dia khawatir ada yang dengar dari orang lain. Apalagi kalau engkau ditarik ke tempat yang tersembunyi, apalagi dibawa ke dalam kamar kemudian curhat kepadamu minta bantuan bagaimana saya harus menyelesaikan problem keluarga saya ini Fahiyah amanah, Fahiyah amanah. Maka itu adalah amanah. Dan ini perangkat ukhuwah yang sangat-sangat penting. Agar ukhuwah tidak koyak menjadi perpecahan. Agar ukhuwah tidak rusak menjadi pertikaian. Kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata seorang penyair, idil mar'u lam yahfad sarirata nafsih wa kana lisiril akhi ghaira katumi kalau seseorang tidak bisa menjaga kerahasiaan dirinya dan tidak bisa menjaga kerahasiaan saudaranya fabu'dan lahu min di akhin mawaddah maka jauh jauh dia dari kasih sayang dan persaudaraan Laisa ala wuddin lahu bimuqimi. Sungguh dia tidak punya wud, tidak punya kasih sayang, tidak punya persaudaraan, tidak punya sama sekali tawadud. Padahal dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang mukmin dengan mukmin lainnya fitawadihim ini tawadud, watarahumihim kal jasadil wahid saling kasih sayang, saling menjaga, saling membela, itu seperti satu tubuh. Artinya kalau engkau membongkar aib saudaramu, seakan-akan engkau membongkar aibmu sendiri. Dia begini, ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Lah engkau orang dekatnya. Berarti engkau sama dengan dia. Iya kan? Berarti engkau membongkar aibmu sendiri buat temanmu jelek. Berarti engkau orang jelek. Almaru ala dini khalili. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan penyakit yang banyak menjalar di mana-mana adalah saya jaga kerahasiaan itu. Saya tidak sampaikan pada siapapun kecuali si fulan aja kok. Satu. Si fulannya berkata, saya tidak nyampaikan pada siapapun. Saya jaga rahasia itu Kecuali kepada si fulan saja, teman dekat saya. Satu. Terus menjadi rahasia umum. Rahasia umum. Maka dikatakan Idza ma katamtu sirra amman awadduhu tawahama anna al-wudda ghairu haqiqi ketika aku menyembunyikan kerahasiaanku kepada orang yang aku cintai dia. Dia menduga kalau aku sudah tidak bersaudara lagi. Kamu gitu ya. Berarti kamu sama saya sudah sudah sudah jauh, sudah putus, sudah tidak lagi dekat, sudah tidak lagi saling cinta mencintai, bukan sahabat lagi. lo kenapa? lo kamu menyembunyikan rahasia. Kita sudah dekat, sudah seperti saudara kandung. Maka jangan ada rahasia di antara kita. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah tidak ada rahasia di antara kita katanya karena kita sudah sama-sama akrab. Dilanjutkan pada bait keduanya. Walam ukhfi anhu sirra min dinatin bihi. Sungguh tidaklah aku sembunyikan kerahasiaanku kepadamu. Karena aku buruk sangka padamu. Tidak. Walakinnani aksha sodiqo sodiqi. Tetapi aku khawatir temannya temanku. Paham? Saya dengar-dengar kepala. Aku percaya padamu. Tapi aku khawatir temanmu. Artinya kamu akan berkata, saya percaya pada si fulan. Maka saya tidak ceritakan pada siapa-siapa. Kecuali orang yang aku percaya saja. Nah orang itu tadi siapa? Saya ragu. Engkau akan cerita pada siapa? Paling tidak pada istrinya di rumah. Wahai istriku sayang, aku baru dengar gosip. Wanita paling suka kalau dikasih gosip. Ada apa? Ada apa? Bagaimana? Ceritakan, ceritakan. Kasih tahu enggak ya? Eh, Ikhwan ibn mau tambah gemes. Enggak bisa, harus ceritain ceritakan ke istrinya. Istrinya cerita kepada istri orang lain. Istri orang lainnya cerita pada suaminya. Terus menjalan. Padahal mungkin orang tadi berkata, saya percaya pada istriku. Dia nggak mungkin menceritakan pada orang lain. Wah istriku, jangan ceritakan pada siapa-siapa. Ngerti? Awas, jangan ceritakan pada siapapun. Tengok kanan, tengok kiri, tutup jendela, supaya nggak kedengaran suaranya keluar. Begini. Percaya penuh pada istrinya. Ternyata istrinya juga percaya penuh dengan temannya. Ternyata temannya juga percaya penuh dengan teman yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Semuanya percaya penuh. Maka aku bukan tidak percaya padamu, wahai istriku. Tetapi aku khawatir temannya temanmu. Iya kan? Kamu tidak akan menceritakannya. Tetapi ketika engkau percaya pada seseorang, engkau ceritakan orang itu apa benar-benar bisa dipercaya? Belum tentu. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa mata kana ar-rajul ma'rufan bi katmis sir urifa bainan nasi bil waqar war razanah. Setiap orang yang ma'ruf, yang dikenal bisa menjaga kerahasiaan saudaranya, tidak mengumbar aib saudaranya, maka orang itu akan dikenal sebagai orang yang terhormat. Orang yang razanah, razanah maknanya rozin, duaklin, pawil, duaklin razin, memiliki akal yang cerdas, memiliki sopan santun yang tinggi, memiliki kemuliaan. Karena pembicaraannya tidak ada ghibah. Tidak ada namimah. Tidak ada menceritakan aib saudaranya. Masya Allah. Lianna ikhraju sirri min fudulil kalam. Karena menceritakan aib saudaranya itu min fudulil kalam. Ta'rifun ma fudulil kalam? Tahu kalian apa itu fudulil kalam? Ucapan yang tidak bermanfaat. Kelebihan Ikhwan ibn a'azakumullah. Ucapan yang tidak perlu itu fudulul kalam. Terus, terus bagaimana? Terus gimana? Apa ujungnya? Hanya menuju satu huruf. O. Hanya menuju satu huruf O. O sudah selesai. Terus bagaimana? Terus bagaimana? O. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Tidak ada. Sedangkan madaratnya sangat-sangat banyak dan besar. Terjadi kerenggangan, terjadi pertikaian, terjadi buruk sangka, terjadi hikat, terjadi hasad, terjadi sekian macam perkara. Adapun manfaatnya nggak ada, kecuali hanya satu huruf O. O gitu. Ya penting sudah tahu. Ya. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa Allah karena ikhrajus sir membongkar kerahasiaan saudaranya merupakan fudulul kalam. Walaysa biwakur man bil fudul maka tidak termasuk orang terhormat kalau orang itu berbicara ucapan-ucapan tentang gosip-gosip murahan. Gak terhormat dia. Lihatlah para imam, imam ahlu sunnah. Lihatlah para ulama ahlu sunnah. Kita bersama para ulama ahlu sunnah. Apakah para ulama ahlu sunnah pernah membicarakan aib-aib tersembunyi dari saudaranya? Tak ada. Mereka berkata dengan hujah dan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Atau qala salaf. Qala sahabah. Qala tabi'in kitabnya para ulama bantahan terhadap fulani, bantahan terhadap alani, bantahan terhadap aliran fulan, ilmiah, hujjah. Tapi lihat ahlul bid'ah, ahlul dalal, membantah ahli sunnah, isinya caci maki. Dia itu begini, istrinya begini, anaknya begitu, keluarganya begini. Dipreteli aib-aib di rumahnya. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalaupun benar, murahan. Kenapa murahan? Itu bukan hujah. Bukan dalil. azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka yang dikenal bisa menjaga kerahasiaan saudaranya, maka dialah orang yang terhormat, orang yang bijak, orang yang lurus pemahamannya, orang yang cerdas akalnya. Yang berikutnya, al-wafa, menepati janji wal muhafadhah ala uhudil ikhwan bay'an wa daynan wa syartan wa sidqul lisan wal fi'li ma'an Yang namanya menepati janji, apakah pada jual beli? Ini nanti begini ya, iya janji. Atau hutang piutang, masa sama temen nagih loh. Terus kalau sama temen nggak boleh nagih? Dulu pernah tenar kalimat manajemen AA. Afwan akhi. Selalu setiap ditagih afwan akhi, afwan akhi, afwan akhi. Sebentar. Bukankah engkau ketika meminjam, engkau berjanji akan membayar? Iya. Bukankah engkau berjanji akan melunasinya? Iya. Mana janjimu? Lo kita kan saudara. Karena saudara bayar. Iya Pak ya? Oh karena saudara nggak usah bayar begitu. Ya. Matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Sesungguhnya menunda-nunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu itu keboliman. Wadzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Demikian pula syarton. Iya, tapi syaratnya begini ya. Syaratnya begini ya. Syaratnya begini ya. Maka syarat-syarat tadi harus kamu pegang kuat-kuat. Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung kesepakatan syarat-syarat mereka. Kalau sudah sepakat satu masalah, tepati dong. Justru karena dia saudara, kamu tepati amanahnya, kamu tepati syarat-syaratnya. Dan termasuk wafa adalah sidqul lisan, jujur dalam berbicara dan jujur dalam perbuatan ma'an bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula." Tepatilah janji-janji karena sesungguhnya janji-janji nanti akan ditanya yaumul qiyamah, akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya oleh Allah. Maka jangan engkau berpikir tentang si fulan. Tapi berpikirlah tentang Allah yang akan bertanya kepadamu tentang janjimu. Innal ahda karena mas'ula. Sesungguhnya janji-janji akan ditanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu mufuna bi ahdihim idza ahadu Orang-orang beriman adalah orang-orang yang selalu menepati janji-janji mereka kalau mereka berjanji. Sehingga aman, ukhuwah terjalin erat. Kalau dagang tidak jujur, hutang tidak bayar, syarat-syarat dilanggar, sudah janji tidak ditepati, bicara tidak jujur, maka temannya, saudaranya merasa tertipu. Apakah bisa langgeng persaudaraan? Tidak. Tidak akan. Pasti akan terjadi ketet, keselisihan atau perpecahan, pertikaian. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga memuji nabinya Nabi Ismail alaihi salam Wadhkur fil kitab Ismail Innahu kana sadiqal wa'di Wa kana rasulan nabiya Dan sebutlah Ingat-ingatlah di dalam kitab Kisah Ismail alaihi salam Beliau ini sadiqal wa'di Selalu menepati janji Wa kana rasulan nabiyya. Sadiqal wa'di. Ini sifat seorang nabi, sifat para anbiya, sifat para mukminun, orang-orang yang beriman. Bahkan sebaliknya, mengkhianati janji adalah sifat para munafikin. Arba'un. Man kana fihi kana munafiqan khalisan. ومن كانت kanat fihi khaslatun كانت kanat fihi khaslatun minan حتى hatta yada'aha. Kata Nabi SAW, empat perkara. Kalau empat ini ada pada seseorang, maka dia munafik murni, asli. Tetapi kalau ada sebagiannya, maka dia memiliki sebagian sifat munafikin. Sampai kapan? Sampai meninggalkan perbuatan itu. Maka disebut oleh beliau alaihi salatu wassalam satu persatu. Ida hadatha kadaba. Kalau berbicara dusta. Wa ida ahada ghadara. Kalau berjanji dikhianati. Kalau berjanji tidak ditepati. Wa ida wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji atau diberi amanah, dia khianat wa idza khasama fajara. Walaupun mirip tapi berbeda antara menjaga amanah dengan menjaga janji. Janji itu apa yang diikrarkan, apa yang disyaratkan, itu janji-janji. Sedangkan amanah adalah apa yang engkau disuruh untuk menjaganya. Saya titip sesuatu, jaga. Itu amanah milik saudaramu. Termasuk hifdhus sir tadi pada poin yang sebelumnya. Saya mau curhat kepadamu. Tolong jangan sampaikan pada siapa-siapa. Yang namanya curhat kan sesuatu yang terjadi yang tidak pantas kalau diketahui orang lain. Malu kalau diketahui oleh orang lain. Maka dia berbisik dan menengok ke kanan ke kiri berpesan. Itu juga amanah. Maka kalau empat ini ada pada seseorang maka dia munafik murni. Kalau berbicara dusta, kalau diberi amanat khianat, kalau berjanji tidak ditepati dan kalau bertikai kebablasan, kalau bertikai fujur. Nauzubillah. Ikhwan fillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Min alamatil munafiq salasah. Dalam riwayat dikatakan tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ida hadasa kadaba, wa ida wa'ada akhlafa, wa ida tumina khan. Kalau berbicara dusta, kalau janji tidak ditepati, dan kalau diberi amanah, dia khianat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari pengkhianatan orang-orang yang khain. Berkata ba'dul hukama wa'dul karimi naqdun wa'dul la'imi taswif janjinya orang yang karim janjinya orang yang mulia kontan tetapi janjinya orang yang tidak tahu terima kasih taswif Taswif itu kata saufa. Iya nanti, iya nanti, iya nanti. Mawa'id urqub. Atau mawa'id urqub. Itu pepatah Arab yang berkata, ah itu janjinya urqub. Urqub, konon katanya diceritakan bahwa dia ketika mau membayar hutang dia berkata nanti kalau pohon saya berbuah. Begitu pohonnya berbuah, mana urqub bayar? Ya nanti belum mati matang. Belum masak. Nanti kalau buahnya masak. Begitu buahnya masak dia panen. Ya urkoh bayar. Sebentar kan belum dijual. Bagaimana kita akan bayar? Ya. Dijual dulu. Setelah dijual dia langsung belikan bibit baru untuk nanam lagi. Ya, ya urkoh bagaimana? Sudah dijual? Bayar. Sebentar, saya baru nanam lagi. Nanti kalau sudah tumbuh biji-biji gandumnya, sudah tumbuh biji gandum bayar, nanti kalau sudah terus berputar-putar, mawaid urqub <laughs> sehingga jadi pepatah. Ah, janjinya janji urqub, mawaid urqub. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah qabulul udhur, menerima udhur bighaddin nazar tanpa melihat apakah udur itu benar atau tidak benar kita percayai secara bohirnya barakallahu fiikum itu akhlak yang baik jangan dikatakan udun munafiqin menuduh Rasulullah SAW udun maka dijawab oleh Allah min fauqi sab'i samawat Allah jawab qul udunu khairin lakum Udun ya Rasulullah SAW baik buat kalian. Apa maknanya udun? Percaya aja sama orang. Itu kan baik buat kalian. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang. Yang tidak berangkat perang masing-masing berdatangan beralasan. Ya Rasulullah aku sibuk dengan keluar dengan ini. Dengan Ghafarallahu lak, semoga Allah ampuni kamu. Datang lagi ya Rasulullah, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami tersibukkan dengan ini dan itu, mintakan ampun untuk kami. Yaghfirullahu lakum. Dipercaya. Munafikin semuanya dipercaya. Sudah, diterima udurnya. Ya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi sahabatmu yang kamu kenal, sahabatmu yang kamu akrab dengannya, sahabatmu yang kamu cintai, sahabatmu yang kamu tahu bahwa dia tidak mungkin berbuat yang enggak-enggak, enggak mungkin dia berdusta. Maka kalau dia minta udur, kamu beri udur. Oh ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang lain. Ikhwan dari sini disuruh segera tepati janji dari sini disuruh oleh Allah dan Rasulnya segera bayar hutangnya. Tetapi dari sisi ini, dari sisi lain, kalau dia punya udur dan sebagainya, terimalah udurnya. Bisa jadi benar. Dan kamu husnudon kepadanya. Anu saya itu begini-begini, maka saya belum bisa bayar. Lahas. Yakfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kamu. Mengampuni kami dan kalian. Rasulullah SAW mendoakan Orang-orang yang memberikan udur kepada saudaranya. Man aqala musliman aqala Allah asratahu. Siapa yang memberi tangguh kepada seorang muslim, maka Allah akan berikan kemudahan baginya atas ketergelincirannya. Allah juga akan memberikan uzur atas kesalahan-kesalahannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani. ويتأكد قبول العذر في حق صاحب الوجاهة الذي لا يعرف بالشر lebih-lebih lagi terhadap orang yang dulwijaha orang yang terkemuka dalam artian punya keutamaan punya fadl orang berilmu ustadz pengajar mudarris yang ma'ruf dikenal bahwa dia orang baik La yu'raf bisyar. Tidak dikenal kalau dia orang jelek, orang jahat. Tidak dikenal yang demikian. Fala nughlut alaihi. Fala nughlut alaihi. Maka kita jangan bersikap dengan sikap yang kasar kepadanya. Tapi berikan udur kepadanya. Lianna Rasulullah SAW amarana biiqalati asratihi. Rasulullah SAW menyuruh kita agar memaklumi ketergelinciran orang yang mulia. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aqilu zawil hayat ataratihim illa al-hudud. Aqilu dawil hayat, maklumilah, berikan udur kepada orang-orang yang dawil hayat, orang yang memiliki kedudukan, orang-orang terhormat. Berilah maklum, berilah udur ketergelinciran mereka. Illal hudud, kecuali urusan hukum-hukum had. Kalau urusan hukum had, itu tidak bisa. Tidak bisa kita memberikan udur karena bukan hak kita. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum had, barakallahu fikum. Kalaupun orang yang dirugikan memaafkan, tetap dihukum. Itu bedanya hukum had dengan yang lain. Misalnya barakallahu fiikum ada seseorang yang mencuri di atas tiga dinar. Dipotong tangannya. Kata orang yang dicurinya, saya ikhlaskan tidak apa-apa, saya maafkan dia. Ini bukan urusan kamu. Tetap dipotong tangannya. Berbeda dengan masalah kesos kalau dimaafkan, ya sudah, selesai. Tapi kalau ini barakallahu fikum tetap harus dihukum karena itu hukum had kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kamu melanggar perintah Allah kalau dia minum khamar dicambuk dengan cambukan Loh tapi kata orang tuanya, saya maafkan anak saya. Ini bukan urusan bapak. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka aqilu dawil hayat atharatihim al hudud. Berilah kemudahan, berilah maklum, berilah udzur pada orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan, ketergelinciran mereka. Ikhwan ibn kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi itu adalah seorang alim minal ulama maka kita harus menghormatinya dan penuh husnudzan mungkin begini mungkin begitu beri ulur. jangan sampai nasallahu salam ya kita kemudian menjatuhkan kehormatan ulama hanya karena masalah ketergelinciran tadi yang seharusnya kita bisa memberikan uzur aqilu dawil hayat asaratihim al hudud diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud dan dalam Sahih Al-Jami' dan dalam silsilah al Ahadis Sahihah. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan aku pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Akhidan bitarafi saubih. Datang Abu Bakar memegang ujung pakaian Rasulullah SAW hatta abda an rukbataihi hingga terlihat lututnya faqala Nabi SAW melihat Abu Bakar yang seperti itu am ama atau amma sahibukum faqad ghamar temanmu ini sedang sedih dan jengkel. Fasallam maka memberi salam kepada Nabi dan berkata ya Rasulullah ini karena baini wa baina ibn khattab syai'a aku dengan Umar bin Khattab ada sesuatu fasra'tu ilaihi thumma nadimtu aku segera melawannya kemudian aku menyesal dan aku mendatanginya dan aku meminta agar beliau memaafkan aku. Fa'aba alaiya. Tapi Umar tidak memaafkan ya Rasulullah. Fa'akbaltu ilaik. Maka aku datang kepadamu. Faqala. Maka Nabi berkata, Yagfirullah. Yagfirullahu laka ya Aba Bakr. Yagfirullahu laka ya Aba Bakrin. Yagfirullahu laka ya Aba Bakr. Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Ternyata Umar pun menyesal. Lihat para sahabat. Mereka segera menyesal, segera taubat. Maka ketika Umar menyesal, datang ke rumah Abu Bakar. Ingin meminta maaf dan memaafkan. Dijawab Abu Bakar ke rumah Rasulullah SAW. Maka Umar bersegera mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi salam assalamualaikum Faja'ala wajhun nabi yatama'ar. Tiba-tiba wajah Rasulullah SAW memerah. Hatta asfaqa Abu Bakar. Sampai Abu Bakar sendiri yang tadi lapor malah kasihan kepada Umar. Ya Rasulullah, sungguh aku yang salah. Sampai jasa ala rukbatayhi. Jasa ala rukbatayhi itu duduk atau turun berdiri di lututnya di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku yang salah. Ya Rasulullah, aku yang salah. Ya Rasulullah, khawatir Rasulullah SAW marah pada Umar. Padahal Umar datang ingin meminta maaf. Rasulullah SAW berkata kepada Umar, Inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kadabta. Wa qala Abu Bakar sadaq. Aku datang pada kalian pertama kali. Kalian semua mengatakan aku berdusta. Tetapi Abu Bakar yang berkata, engkau benar. Dan dia membela aku dengan dirinya dan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi? Apakah kalian meninggalkan sahabatku ini? merotain Diulang dua kali oleh Rasulullah SAW. Fama udia ba'daha. Maka Abu Bakar tidak pernah lagi disakiti selama-lamanya. Tahu betapa cintanya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Karena ketika manusia menolak Rasulullah SAW, Abu Bakar menerima. Ketika manusia semuanya berkata, engkau berdusta, Abu Bakar mengatakan, engkau benar. Membelanya, mendukungnya, membantunya dengan badannya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Syahid barakallahu fikum yang menjadi dalil hendaklah memberikan uzur sebagaimana Abu Bakar memberikan uzur kepada Umar Ya Rasulullah, aku yang salah, aku yang salah. Hanya saja aku minta maaf kepada Umar, Umar tidak mau minta maaf. Ah, tidak mau memberikan maaf. Aku sedih. Ya, ya Rasulullah, aku yang salah. Itulah yang namanya persaudaraan. Saling membela, saling memberikan udur, saling memaklumi. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya saling nasihat menasehati. Yang berikutnya saling membela ketika digibahi. Yang berikutnya menebarkan salam. Yang berikutnya berjabat tangan. Yang berikutnya saling memberi hadiah. Yang berikutnya ila akhir. Karena waktunya sudah habis nanti tidak mendapatkan pertanyaan. Kita ringkaskan sampai sini barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira banyak sekali. Sampai jam Jangan. Maghrib jam berapa? Baik. Saat bagaimana sikap kita kepada orang yang telah diperingatkan berkali-kali dan kita bersabar bersama mereka bertahun-tahun namun mereka tidak berubah dan tidak ada perkembangan dan mereka masih berada dalam kejahilan. Doakan mereka dari jauh. Ya. Fahjurhum hajran jamila. Kamu jauhi dengan baik dan kamu doakan mereka. Kalau upayamu sudah maksimal. Kalau belum, usahakan lagi. Usahakan lagi, usahakan lagi dengan diiringi doa kepada Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak berbekam di bulan Ramadhan Ada ikhtilaf di kalangan para ulama barakallahu fikum. Adapun hadisnya ada yang menyebutkan tentang al-hajim wal mahjum yang membekam dan yang dibekam aftarata dua-duanya batal. Ya. Wallahu taala alam terjadinya ikhtilaf karena dulu berbekam itu dengan disedot pakai mulut. Ya. Enam. Wallahu taala alam mana yang rajih. Izin bertanya, Daerah kami ada pengebura, pengeboran minyak mentah ilegal dan minyak mentah itu diolah masyarakat menjadi bahan bakar minyak seperti minyak tangan, eh, minyak tanah, minyak bensin, solat dan lain-lainnya. Yang saya tanyakan bolehkah saya berdagang jual minyak tersebut? Kalau ilegal itu artinya tidak izin sama pemerintah. Diizinkan atau tidak diizinkan? Hah? Artinya barakallahu fikum ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Yang tidak resmi ini dibiarkan atau dilarang. Kalau dilarang taati. Barakallahu fikum. Kalau dibiarkan ya silahkan. Nah. Anda mau tanya bagaimana menanggapi seorang ustadz yang tidak pernah menjawab menanggapi pertanyaan yang diajukan kepada beliau via WhatsApp. Jangan-jangan saya lagi. Itulah yang tadi dibahas. Akilu zawil hayat. Berikan uzur kepada orang-orang yang memang kita kenal mereka orang yang sibuk dengan belajar dan mengajar bisa jadi tidak sempat dan bisa jadi tidak berani Iya. Kalau saya kadang menjawab, kalau saya melihat itu perlu dijawab dan saya mampu menjawab. Iya. Kalau tidak mampu menjawab, saya tidak jawab. Kalau tidak perlu dijawab, ya saya nggak menjawab juga. Barakallahu fiikum. Sehingga yang tidak menjawab mungkin tidak ada waktu, mungkin sibuk dan mungkin tidak berani. Tahu kalian, bahwa di antara mereka para asatidah yang paling berat dalam sesen daurah apa tahu nggak? Sesen pertanyaan paling berat. Berusaha untuk menghindar kamu saja, kamu saja, kamu saja. Karena berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka yang tidak menjawab itu mungkin maksudnya tanyalah pada ustadz lain. Itu seperti itu. Kadang-kadang juga ketika dijawab satu, besok ada dua orang yang bertanya. Dijawab dua, besoknya dua puluh yang bertanya. Dijawab semua, besoknya ada dua ratus yang bertanya. Kapan mereka punya waktu? Padahal mereka ngajar, persiapan ngajar, koreksi ulangan, mereka menasmi, mereka sekian banyak urusan-urusan para asatidah al-kiram mullah. Bolehkah salat sunnah tahiyatul masjid di waktu-waktu yang terlarang? Rajih, yang rajih wallahu taala alam, yang dilarang adalah salat-salat yang sifatnya nafilah atau salat-salat yang tidak ada asbab. Sebenarnya kita boleh salat tanpa judul. Salat aja dua rakaat, boleh. Kecuali di tiga waktu yang terlarang. Setelah terbit matahari, menjelang terbenam matahari, dan ketika matahari tepat di atas kepala. Adapun yang memiliki alasan-alasan tersendiri seperti salat tahiyatul masjid maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Kalaupun ingin selamat menghindar maka menghindar ketika sudah hampir terbenam. Jadi barakallahu fikum ada larangan salat ba'dal asr, ya kan? Tetapi di sana ada riwayat yang juga sahih juga dalam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat ba'dal asr fi baiti kata Aisyah. Berarti tiap hari apa enggak? Hati-hati, jangan salah. Rasulullah SAW ke rumah Aisyah berapa kali sehari? Dia kan menggilir. Sehingga tidak selalu ada tempat Aisyah. Sehingga Aisyah melihatnya ketika di rumahnya Beliau sering. Maka jawaban para ulama, mengapa Rasulullah SAW melarang ba'dal asar tetapi mengerjakan salat ba'dal asar? Jawaban pertama dari para ulama bahwa itu adalah ulfa faitah, mengqada apa yang terlewat dari ba'diyah duhur. Sebagaimana diriwayatkan ketika ditanya Rasulullah SAW salat apa ini, beliau menjawab, "Syaghalatni banu fulan." Aku tersibukkan oleh tamu-tamu Banu Fulan dari Ba'diyah duhur. Dikerjakan Ba'dal Asus. Jawaban kedua dari Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya Rasulullah SAW salat ba'dal asr wasyamsu murtafi'ah. Matahari masih tinggi. Artinya kalau masih matahari masih tinggi masih boleh. Kapan tidak boleh? menjelang terbenam karena ada hadis lain yang berkata jangan menyerupai para penyembah matahari. Salatnya ketika terbit dan ketika terbenam. Sehingga kalau masih jauh tidak mengapa. Tapi kalau sudah dekat maka hindari sebagaimana Ibnu Umar ketika datang ke masjid mau salat maghrib tapi belum azan beliau sampai ke masjid belum azan dilewati masjidnya berjalan sampai adzan baru masuk salat sunnah tahiyatul masjid untuk menghindar dari tahiyatul masjid pas terbenam matahari Barakallahu fikum. Itu yang saya ketahui wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz, Anda punya binatang yang saya cintai di dalam rumah, yaitu kucing. Boleh nggak anak beri nama binatang tersebut? Boleh. Ya. Kasih nama yang baik-baik. Ya. Rasulullah SAW memiliki keledai namanya Ufair. Dikasih nama. Pedangnya juga memiliki nama. Untanya juga memiliki nama. Ya. Barakallahu fikum. Tidak mengapa untuk memberi nama binatang-binatang dengan apa yang pantas baginya. Masa dinamai dengan nama sahabat ya jangan. Barakallahu fikum. Cukup si putih, si manis gitu aja. Izin bertanya, Anda berkurban yang Anda tanyakan bolehkah Anda membagikan daging kurban pada orang yang berkurban juga? Tidak mengapa. Kalau dia memang pantas untuk diberi. Barakallahu fikum. Kok bisa? Bisa saja karena ada orang-orang yang haris bersungguh-sungguh ingin kurban sehingga dia kumpulin uang sampai bisa beli kambing kemudian dia berkurban padahal pada hakikatnya dia pas-pasan itu bisa terjadi barakallahu fikum saat apa hukumnya membuli atau mencerca sesama santri? Haram. Oh, santri-santri. Jangan saling bully membuli. Haram hukumnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Wailun likulli humazatil lumazah. Kalian sudah hafal ayatnya. Mengapa tidak diamalkan? Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga Ustaz. Amin. Wa iyyakum. Afan Ustaz izin bertanya, saya izinkan. Ana memiliki seorang ibu yang masih menganut agama non-muslim. Apabila ibu Ana meninggal dunia dalam keadaan masih non-muslim, apakah Ana datang dan tidak datang. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Sebelum meninggal, ya, engkau nasihati agar masuk Islam. Itu ibumu. Orang yang paling penting bagimu. Jangan dibiarkan tetap kafir. Ajaklah, bujuklah untuk bisa masuk Islam. Ya. Sampai sampai akhir hayatnya tetap kamu katakan kul ya ummah katakan wahai ibuku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatun uhajul laka biha indallah kalimat yang aku akan bisa bela engkau nanti yaumul kiamah nah, jangan cerita mati dulu saya doakan mudah-mudahan ibumu bisa masuk Islam sebelum wafatnya barakallahu fiikum Bagaimana hukum seorang istri yang tidak perhatian terhadap istri? Lu baca, yang keras. Apa bahasanya? Istri yang tidak terhadap istri. Tapi bisa dipaham. Kita berikan udur. Ya. Mungkin salah tulis. Ya. Maksudnya seorang istri yang kurang perhatian terhadap suami. Barakallahu fiikum. Di dalam apa yang sedang kita bahas hari ini dari season pertama, season kedua, season ketiga dan semuanya. Barakallahu fiikum itu hakul ukhuwah. Dan ukhuwah yang paling erat adalah antara suami istri. Maka semuanya berlaku. Kalau engkau selalu yu'atib nggak bagus dimarahi terus salah terus sudahlah yang ini ini ini ini dimaklumi tapi yang masalahnya yang penting diingatkan jangan itu perhatian apa kata Al-Mawardi yang kita bahas tadi dalam sesi sebelumnya kalau kita tidak pernah menegurnya Berarti kita tidak peduli. Dan tidak peduli itu tidak baik. Seorang istri harus memperhatikan suaminya, seorang suami harus memperhatikan istrinya. Kalau seorang suami selalu diawasi oleh istrinya karena cemburu, berbahagialah. Berarti istrimu cinta kepadamu. Iya Pak ya? Begitu juga sebaliknya. Kalau suamimu menjaga kamu, melindungi kamu, mengawasi kamu, itu artinya dia cinta. Agar engkau bisa bersama-sama masuk ke dalam jannah dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus saling memberikan perhatian. Suami memberikan hak-hak istri dan istri memberikan hak-hak suami. Barakallahu fiikum semampunya, sebisanya. Allah alam. Belum dibaca tanyaannya Dalam bergaul kadang-kadang kita butuh untuk bersikap dalam bersikap butuh kehati-hatian. Ada asar yang berkata sungguh saya keliru dalam memaafkan itu lebih baik daripada saya keliru dalam menghukumi. Pertanyaannya, sahihkan asar tersebut? Sahihkah asar tersebut? Saya tidak tahu. Wallahu taala a'lam. Tapi kehati-hatian memang harus. Ya. Jangan sampai kita salah memutuskan Ustaz, Anda mau tanya, ketika kita terzolimi, bolehkah kita membalasnya? Hah? Santri yang jawab. Boleh nggak balas? Hak membalas ada. Al-ainu bil-aini wal-anfu bil-anfi wal-juruhu qisas dan luka ada kisosnya. Enam. Tetapi wa in ta'fu kalau kalian memaafkan itu lebih baik. Sebab yang dirugikan pribadi. Sudah kita kasih koedahnya. Kalau yang dirugikan adalah pribadi, dianjurkan, disuruh kita untuk memaafkan. Justru membalas dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Tetapi kalau yang dirugikan adalah agama, maka kita berkewajiban untuk membela agama. Sehingga maaf kita nggak sempat dan memang males untuk menjawab caci makian manusia. Ada orang yang nulis mungkin dari Hajuri. Ya. Kata-katanya mengerikan sekali ya. Muhammad Sewet yang saya ketahui judulnya. Isinya caci makin dari awal sampai akhir. Ya Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak menjawab sama sekali dan hilang sendiri. Ya, ya karena memang tidak layak dijawab. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai pahala. Ya. Ketika orang-orang mulai mencaci Abu Bakar wa Umar, artinya sudah muncul uh, Syiah, berdatangan orang-orang kepada Aisyah Wahai umal mukminin, wahai Aisyah, annas yanaluna ala Abi Bakr wa Umar. Manusia mulai mencatat Abu Bakar wa Umar. Kata Aisyah, "Wa ma ta'jabuna min dhalik?" Apa anehnya bagi kalian kejadian itu? Mereka sudah wafat, tapi Allah ingin agar pahala mereka terus mengalir. Lihat pandangan seorang mukmin, mukminah, sadiqah, binti siddiq. Kenapa heran? Allah menghendaki Walaupun orangnya sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Setiap satu orang Syiah mencaci Abu Bakar dapat pahalanya. Dua dapat pahalanya, seratus dapat pahala seratus, terus begitu. Masya Allah pahalanya Abu Bakar wa Umar terus mengalir. Naudzubillah min kita berlindung pada Allah dari kejahatan Syiah Rafidhah. Ya. Mereka sangat sangat sangat sangat bencinya kepada Abu Bakar wa Umar. Sampai mereka mengadakan ulang tahun, ulang tahun. Ya. Tiup lilin begitu. Syiah ya. motong kuenya dengan Allah malan Abu Bakar, Allah malan Umar, Allah malan Aisyah. Ya Allah laknatlah Abu Bakar, laknatlah Umar, laknatlah Aisyah. Isyarat. Sudah kelakuannya kayak orang kafir ditambah mencaci maki para sahabat. Tetapi itu adalah di antara takdir Allah agar pahala mereka terus mengalir. Itu tadi yang bertanya santri. Maka para santri diingat-ingat sabar lebih baik. Kalau mau membalas, jangan langsung. Tapi laporkan dulu pada ustadz-ustadz. dia begini, gimana saya balas ya? Nanti gurunya akan berkata, biar saya saja. Akan nah, gitu. Alhamdulillah, sudah terbalaskan. Izin bertanya, bagaimana kiat sabar mengurus anak. Agar bisa sabar dalam apapun, dalam hal apapun, apalagi mengurus anak adalah mengingat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak tersebut nantinya akan menjadi jariah bagi ibu bapaknya. Akan menjadi amal jariah. Ketika anak itu menjadi saleh karena hasil didikan bapak dan ibunya, maka nanti kalian sudah meninggal, pahalanya terus mengalir karena amalan saleh anaknya. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min Kalau anak Adam meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali dari tiga. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus menerus ilmun yuntafa'u bih ilmu yang bermanfaat yang terus dibaca terus dimanfaatkan dan yang ketiga waladun saleh yad'ulahu anaknya yang saleh yang mendoakan orang tuanya Masya Allah maka semangatlah dalam mendidik anak dan semangatlah untuk mengurusi anak tadi karena itu adalah bekal kalian nanti yomal qiyamah barakallahu fikum Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wal afu minkum. Saya mohon maafnya yang sangat banyak atas kekurangan-kekurangan atau salah dalam mengucapkan kalimat dan seterusnya. Wal afu minkum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara dakwah dan kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari hari Sabtu hingga hari Ahad ini maka dengan resmi acara dakwah daurah kita kita nyatakan ditutup kita berterima kasih dan mengucapkan jazakumullahu khairan wa khaira jaza kepada al ustadz Abu Ibrahim Muhammad Umar Asyawet Habizahullah Ta'ala atas semua nasihat dan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Juga kita menyampaikan ucapan jazakumullahu khaira wa khaira jaza kepada Al Ustadz Abu Ali Abdul Hakam At-Tamimi Habizahullah Ta'ala Semoga Ustadz Muhammad Umar as dan Ustadz Abdul Hakam At-Tamimi senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kesehatan dan juga dikaruniai rahmat dan hidayah kepada beliau berdua dan keluarganya juga kepada kita semua. Akhir kata kami ucapkan doa semoga seluruh peserta yang hadir baik asatijah pemateri maupun asatijah yang lainnya dan seluruh hadirin hadirat para ikhwan dan umahat seluruhnya. Semoga yang jauh perjalanan pulang ke rumah kembali dalam keadaan sehat walafiat dan sampai di rumah dengan keadaan selamat. Dan kepada seluruh panitia juga kami mengucapkan ucapan jazakumullahu khairan wa khaira jaza atas semua jerih payahnya sehingga acara ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah hanya Allah yang memberikan semua apa yang sudah kita laksanakan ini dengan aman dan selamat serta tertib dan lancar maka kita ucapkan alhamdulillahilaji binikmati ni'matihi tatimmu alhamdulillahi kasiro. alhamdulillahi kasiro. akhirul kalam kita ucapkan alhamdulillahi alamin Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad Alhamdulillahilladzi nikmati tatimu salihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.